Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mahasi Allah segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini tentunya di dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan hikmah pagi televisi Republik Indonesia kepada Anda pemirsa di pagi hari ini. Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita mungkin sangat mengharapkan agar keluarga yang kita miliki menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah perjalanannya terkadang ada saja kendala yang kita hadapi tujuan kita untuk mewujudkan keluarga yang sakinah itu terkadang terbentur berbagai hal yang mengakibatkan bertolak belakang dari kenyataan yang ada. Nah, lantas seperti apa penyikapan kita manakala sesuatu itu terjadi kepada kita? Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kami mengajak Anda untuk berdiskusi tentang menuju pernikahan yang barokah yang notabene itu adalah sesuai dengan konteks syariah. Bersama guru kita yang sudah hadir bersama saya pada kesempatan pagi hari ini yaitu Bapak KH Haji Dr. Andes Soleh Ramli. Assalamualaikum Pak Kiai. Apa kabar Pak Kiai? Baik, Alhamdulillah. Keluarga sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Amin, ya Rabbal Alamin. Senang sekali bisa ketemu dengan Pak Kiai lagi. Mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu lagi Pak Kiai dengan yang lain. Amin. Dan pemirsa, Pagi ini juga kita kedatangan tamu, ibu-ibu, bapak-bapak dari Majelis Taklim. Yang pertama dari Darul Fatah, dari Kasablanka, Menteng Dalam, Jakarta. Dan yang kedua adalah Majelis Taklim Al-Huda dari Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Assalamualaikum Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya agak agak tidak semangat mungkin masih ngantuk pagi-pagi ya Pak ya. <laughs> belum sarapan, belum yang jelas Pak ya. <laughs> Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan terima kasih bisa berkenan hadir ke studio pada kesempatan pagi hari ini. Dan um, Pak Kiai berbicara uh, menuju pernikahan yang barokah. Pernikahan yang tentunya diiringi dengan sebuah harapan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah gitu ya Pak Kiai. Ini memang uh, harapan dari kita semua Pak Kiai. Nah mungkin diberikan pemahaman dulu kepada kita apa itu pernikahan Pak Kiai, biar kita konteksnya sama dan apa itu barokah Pak Kiai. Silahkan Pak Kiai. آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا هذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسول الله نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعه ووالى أما بعد Pemirsa Televisi Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah pernikahan adalah masalah yang sangat nikmat. Kalau kita berbicara yang lainnya, bicara misalnya masalah sholat, itu kadang-kadang pendengarnya ada rasa tertarik, ada yang tidak. Betul. Ada yang merasa itu sebuah beban gitu ya. Betul. -hmm. Apalagi yang namanya zakat. ya Hmm. Tapi kalau berbicara soal nikah, tidak ada yang tidak senang. <laughs> Jangankan yang hadir di sini nih, Bapak dan Ibu. Ya. ya. Pemirsa di rumah pun biasanya senang berbicara soal nikah. Hmm, hmm. Baik yang belum nikah maupun yang sudah menikah. menikah. Nah itu dia. uh, <laughs> pemirsa dan hadirin di studio, pernikahan itu adalah salah satu perintah Allah, perintah Rasulullah. Jadi kalau dia itu perintah Allah dan perintah Rasulullah, maka jadilah dia pernikahan itu ibadah. Karena pernikahan itu ibadah, jadi diharapkan pernikahan itu membawa keberkahan. Lalu pernikahan yang membawa keberkahan itu yang bagaimana? Pernikahan yang membawa barokah itu adalah pernikahan yang sesuai dengan syariat ilahi yang sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan ini ada sejak adanya manusia dan berakhirnya ketika manusia tidak ada. Karena pernikahan ini hanya khusus Allah berikan kepada manusia sedangkan makhluk-makhluk lain tidak ada pernikahannya. Nah, inilah yang membedakan manusia dengan binatang ataupun dengan yang lainnya. Sampai pernikahannya diatur oleh Allah. Al-Quran menyebut pernikahan itu dengan sebutan Nisa ghalizah. Mm-hmm. apa itu artinya? Perjanjian yang kuat. Hmm. Perjanjian yang menyeluruh Artinya tidak bisa main-main di sini ini ya. Mhm. Bukan itu saja. Menyangkut universal yeah. dalam arti hubungan manusia yang tadinya tidak boleh yeah. menjadi boleh. Kemudian bukan hanya dua pasang insan yang berlainan jenis. Menyangkut kedua belah pihak itu. Oh, dua keluarga dua besar keluarga yang besar. ada baliknya. Mhm. Jadi, dan keduanya menyangkut dunia akhirat sampai ke akhirat hubungan itu masih terjadi hmm. karena hubungan darah dengan keluarga. Hmm. Ini karena pernikahan. Kalau ditanya apa sih hukumnya pernikahan itu? Hmm. Kalau berbicara tentang hukumnya ini sebenarnya banyak. Nanti kita lihat tergantung daripada orangnya. Hmm. Dari hukum. Artinya apa, itu bisa bisa berbeda-beda hukumnya. Bisa ya? berbeda-beda. Hmm uh, ada yang bentuknya lagi, ya. ada yang bentuknya boleh memilih, dengan kata lain itu sunnah, malah ada nikah itu yang haram. Nah, mungkin perlu dijelaskan nih Pak Jai, <laughs> seperti apa yang wajib, seperti apa yang boleh memilih atau sunnah. Tadi seperti apa yang haram itu Pak Jai? Yang wajib itu hukum pernikahan manakala seseorang sudah mempunyai kemampuan lahir batin. Hmm. Yang dimaksud lahir batin itu apa Pak Kiai? Terkadang kan niat nih besar nih, tapi di sisi lain ada yang tidak besar Pak Kiai. <laughs> Karena harus memiliki lahir sudah ada ba'ah. Apa itu Pak Kiai? Ba'ah itu biaya untuk pernikahan. Hmm, oke. Okay. Yang kedua, dia harus ada batiniahnya fisiknya psikisnya harus siap uh mhm. -huh. karena tadi pernikahan itu bukan untuk main-main yeah. bukan untuk sebentar atau pernikahan kontrak nggak ada ini hmm. ada dalam Islam gitu. ada pernikahan kontrak atau kawin kontrak uh mhm. -huh. nah karena itu dia menjadi wajib kalau tidak dikhawatirkan dia akan uh, lari dari kenyataan. Artinya fisiknya kuat, kemampuan mm-hmm. bahannya ada, tapi tidak mau nikah karena takut punya anak. Hmm. Akhirnya dia terjun ke arah yang tidak diredai oleh Allah. Hmm. Terjadilah yang namanya perzinahan. Ya. Itu jadi wajib buat orang itu. Hmm. Kalau yang sunnah, sunnah sebagai yang wajib ini dari sumur umur apakah ada uh, batasan batasannya? Tentunya tidak ada batasannya, artinya dimulainya uh-huh. sesudah dia balil. Hmm, oke. Okay. Sudah dia balil. Ya. Ya, sudah dia balil. Uh-huh. Nah, tentu kalau dipandang dari kesehatan ya. uh, ada lagi namanya kesehatan kepantasan uh, ya. Hmm. Secara hukum dalam Islam iya. sah-sah saja kalau dia sudah balik. Hmm. Nah, dipandang dari sudut kesehatan hmm. tentunya ada peraturan-peraturan lain. Misalnya lah, yeah. kita anggap undang-undang perkawinan. Yeah. Harus perempuan sudah berumur 20 tahun. Hmm. Kemudian laki-laki berumur minimal 25 tahun. Hmm. Adapun kemudian umur 18 tahun dia nikah, dia mampu, uh mm-hmm. -huh. no problem gitu. Yeah. Atau sudah umur 40 dia baru mau nikah, uh -huh. uh, barangkali belum nikah. Ya. Ah. <laughs> Rahasia atas. <laughs> Silakan. Jadi itu jadi wajib. Yeah. Nah. Kemudian kalau yang sunnah, kemampuan lahir ada, uh mm-hmm. -huh. kemampuan batin ada, tetapi dia masih berupaya untuk mencari mana yang lebih baik pasangan yang akan dinikahi itu. Hmm, oke. Okay. Jadi dia masih banyak uh, melihat, yeah. belajar dulu, ya. Uh, nah, kalau yang semacam ini ya dianjurkan lebih banyak untuk berpuasa. Hmm. Karena ada hadis ya, Bu ya. Pak, apakah hadisnya? Ya maksar sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj atau kama qala sallallahu alaihi wasallam kalau memang sudah mampu ya boleh nikah mm-hmm. kalau memang masih dia berpikir melihat situasi kondisi dan mencari pasangan mana yang paling baik untuk dinikahi hmm. dia perlu istikharah uh, eh, sedangkan nafsu bergejolak hmm fal yasum. Walaihi saum. Nah, dia banyak apa? Puasa. Konteks puasa di sini seperti halnya yang kita lakukan, puasa yang tanpa makan, tanpa hmm. minum dan lain sebagainya. Atau mungkin ada puasa isyarat yang dibalik ini. Puasa yang dimaksud selain memang puasa uh, sunnah. Hmm. Uh, di sini juga memberi arti bahwa puasa itu kan mengekang hawa nafsu. Betul. Hmm. Ya, Nah, mengekang hawa nafsu kan melalui makan, ya. minum, memandang sesuatu yang tidak dibenarkan. Ya. Nah, dengan berpuasa itu dia akan mengurangi, hmm. mengurangi, mengurangi. Tentunya step by step. Betul. Tidak sekaligus begitu hmm. ya. Hmm. Jadi insya Allah dengan dia berpuasa, uh, keinginan gejolak yang ada dalam dirinya berupa hawa nafsu yang negatif maka akan terpelihara akan terpelihara. bisa teredam ya bisa teredam mm -hmm. cuman misalnya gini pakai ini udah milih milih nggak dapat dapat umur nambah terus nih nah nah ketika misalkan umur sudah mencapai 35 atau 40 tahun apakah memang masih prioritas dia untuk bisa memilih atau meng, harus me menggulatkan tiket untuk segera menikah nih pakai uh, eh, saya kira uh, dia harus punya kebulatan tekad wajib menikah harus menikah. Hmm. Kedua, kalau yang namanya memilih saya yakin pasti ada jalannya. Hmm. Karena garis-garis itu sudah ditentukan sama Allah kok. Ya. Satu, ajal. Hmm. Allah sudah tentukan. Betul. Jodoh. Hmm. Allah yang menentukan. Bukan kita, Bu, yang menentukan jodoh kita. Jadi, Ibu juga ada kan yang sudah kenalan sama seseorang dulu uh, lama tahu tuh takdir tidak menentukan, hmm. itu tahu-tahu sama orang dekat. Hmm. Ya kan Bu? Ya. Kayaknya pengalaman nih Bu. <laughs> Kayaknya bukan pengalaman. Kemudian ada yang tidak pernah kenal sama sekali, hmm. cuma satu kali kenal lewat foto. Sekarang lewat Facebook, Pak. <laughs> Facebook. Mm-hmm. Akhirnya bisa bertemu, ini namanya sudah jodoh karena jodoh itu yang menentukan Allah. Karena itu kita nggak boleh berwasiat mau meninggal kamu harus nikah dengan si Anu. Karena kalau wasiat itu kan wajib dijalankan. Ya. Tapi kalau misalnya nanti dalam perjalanan itu dia tidak jadi nikah dengan orang itu, kan berarti berdosa anak itu. Hmm. Makanya Bapak Ibu jangan pernah ada yang berwasiat uh, supaya anaknya nikah dengan si Anu nanti nanti anu gitu ibu kena kawan dekat satu majlis taklim hmm. dan nanti kita berbesanan gitu ya nah ini jangan Ustaz oh, gitu. kenapa karena uh, jodoh itu ada garisnya sendiri hmm. dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita temukan praktik delapan, lapangan malah anak pakai dengan anak pakai di mau dijodohkan gitu pakai. uh, <laughs> nah, sebetulnya itu terjadi sebab itu kan pernikahan itu karena sebab. Yeah. Biasanya karena banyak bergaul yang di, bertemu hanya juga kiai dengan kiai Betul. akhirnya bertemulah dia jadilah dia bekan dengan kiai dengan kiai hmm. terus saya kira kalau misalnya dia seorang artis ya bergaul dengan artis ya mustahil kemudian anaknya juga kenapa? <laughs> begitu baik, Uh, kemudian yang, yang ketiga, ketiga hukumnya nikah itu haram yaitu pernikahan yang masih di bawah umur dan belum bisa apa-apa artinya hmm. uh, fisiknya juga memang belum seharusnya belum mendukung belum mendukung. itu ya kedua memang belum ada pekerjaan yang tetap hmm. karena pernikahan itu sudah saya katakan di awal tadi bukan untuk sementara ya. Jadi sampai dari dunia sampai akhirat. Hmm. Makanya kita kalau mendoakan pengantin itu jangan hanya rukun dari dunia saja. Hmm. Nah, dari dunia sampai ke surga jadi ibu bapak kalau nggak akan pengantin ya udahlah mudah-mudahan uh, pengantin panjang jodohnya dari dunia sampai ke surga itu hmm. sehingga nanti di surga bertemu hmm. itu ya yeah. nah, itu tiga uh, hukum perkawinan uh hmm. -huh. dan itu dasarnya di Al-Quran uh hmm. -huh. nah, dalam surah uh, An-Nisa ya panjihu, udah hafal semuanya ini bapak-bapak ini fankihu ketawa ketawain saya <laughs> fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum mhm. alla ta'dilu fawahidatan ila akhiril ayat ya. mungkin diberikan penjelasan sedikit pakai tentang ya. Uh, makna ayat ini tankihu ma tobalakum minan nisa' nikahilah wanita-wanita yang toyibah. Jadi bukan sembarang memilih wanita. Enggak laki-laki. Mm -hmm. Tapi perempuan punya dasar pula. Jadi pasangannya laki-laki ya pilih juga. Bukan berarti pemilih, perempuan tidak boleh memilih. Sama saja kita ini punya hak memilih dan dipilih. Mm-hmm. Tuh perempuan juga hak memilih dan dipilih. Bukan berarti perempuan pasti aja terima saja tidak. Mm-hmm. Jadi Cari juga pasangan laki-laki yang baik. Laki-laki yang soleh. Gitu ya. <laughs> saya kalau bahasa soleh, saya lagi pakai saja yang soleh. <laughs> Carilah pasangan yang soleh dan solehah. Hmm. Gitu ya. Boleh dua bagi laki-laki. Bu ingat Bu bagi laki-laki ya Bu. Ah. <laughs> Boleh tidak sampai maksimal Ustaz. Tetapi ada tapinya belum selesai Ustaz. Mm-hmm. in khittum Allah ta'dilu fawahidatan. Jadi bapak-bapak tolong baca ayat ini jangan sepotong. Kalau baca ayat ini sepotong, ya, jadi kita tidak boleh nikah sekaligus satu, mestinya dua, dua dulu pertama. Iya. Kan langsung masna gitu. Ah, jadi nggak bisa gitu ya. Jadi uh, baca ayat jangan sepotong-sepotong, diteruskan sampai tuntas. Nah, kemudian boleh memilih satu, dua sampai tiga, maksimal empat. Pada prinsipnya Islam ini menganut paham poligami. Mm-hmm. Nah, pernikahan itu dibolehkan lebih dari itu jika ada hal-hal hmm yang membuat dia madorot mesti nikah lagi. Hmm. Jadi pada dasarnya pernikahan itu monogami ya cuma satu. Yeah. Hmm. Nah, poligami dibolehkan, maaf, jadi poligami dibolehkan, pada prinsipnya Islam itu monogami, nikah cuma satu. Baik. Hmm. Nah, poligami dibolehkan jika ada hal-hal yang menelusuri ke arah itu. Mm-hmm. Nah nanti kita bisa bicarakan itu baik, panjang. Baik, itu panjang bu katanya. <laughs> Saya mungkin berikan kesempatan dulu Pak Kiai kepada ibu atau bapak yang hadir di studio untuk bertanya. Siapakah yang pertama kira-kira? Adakah ibu? Saya ingin bertanya pertama silahkan. Oke, berdiri saja bapak. Tolong sebutkan namanya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Haji Endi Sabila Rosyad. Ya. Uh, dari Majelis Taklim Darul Fatah Tebet, Casablanca, Jakarta Selatan. Uh mm-hmm. -huh. Pak Kiai, saya mau tanya, sudah tentu ini dalam rumah tangga biasanya rumah tangga itu terdiri dari dua pasangan suami dan istri. Betul. Namun kadang-kadang orang yang di samping kita nih Pak Ustadz dan mm-hmm. Pak Kiai, kadang-kadang banyak membentuk jiwa kita. Mm-hmm. Mungkin sebelumnya dia itu baik karena mungkin pasang salah pilih pasangan dan akhirnya berubah. Yeah. Misalnya juga misalnya seorang pejabat sebelumnya itu baik dalam di, di kantornya sebelum berumah tangga, tapi begitu berumah tangga banyak corak-corak yang diberikan oleh istrinya, mm merubah dia menjadi seorang koruptor. Yeah. Nah dari itu Pak Kiai dan Pak Ustadz saya ingin pagi kera, pagi yang cerah ini hmm. ingin dapat resep kira-kira cara yang di hmm. memilih pasangan maksud saya bukan untuk saya juga <laughs> juga pasangan yang soleh dan soliha ya. bagaimana caranya untuk okay. itu saya kira ini saja. Terima mm-hmm. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi tersenyum nih bagaimana cara memilih pasangan. Ibu satu kesempatan mungkin Ibu. Oke, Ibu tolong sebutkan namanya juga Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Haja Saidah Zaini mm-hmm. Soleh. Hmm. Silakan Bu Dari uh, Casablanca, Negeri Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Eh, sungguh sangat amat menarik pembahasan pada pagi hari ini, uh, <laughs> apalagi berbicara masalah uh, pernikahan yang, barokah, yang tadi itu. sudah dikatakan oleh Pak Kiai pembicaraan yang nikmat bukan hanya untuk yang muda, betul. ya, yang tua juga, ya. betul. ya, uh, buat juga yang tua. Uh, dan kita lihat di dalam masyarakat bahwa uh, dan memang termasuk juga dalam hukum Islam bahwa pernikahan itu harus ada wali. Uh mm-hmm. -huh. Nah, terjadi di masyarakat ya sering ada seseorang menikah uh, walinya wali hakim. Uh mm-hmm. -huh. Kemudian juga ada walinya bukan orang tuanya ya. atau berwakil dengan orang lain. Mm-hmm. Nah, yang kami ingin tanyakan di sini ya uh, yang paling afdol ya dalam Islam uh -huh. apa mhm. yang paling baik ya yang menjadi wali pernikahan itu siapa? uh mhm. -huh. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja. Ada dua pertanyaan nih Pak Kiai yang harus kita jawab. Yang pertama Pak Endi Sabila Rashad, beliau mengatakan tidak jarang terjadi di tengah masyarakat kita orang yang tadinya baik, namun setelah menikah justru yang mempengaruhi itu adalah pasangannya bisa jadi menjadi ke arah yang tidak baik. Konon katanya sebuah survei menyatakan bahwa bapak-bapak yang melakukan korupsi di kantornya itu memang karena pengaruh ibu-ibunya. Itu kata sebuah survei, gue mohon maaf ya bu. Nah, kata beliau, bagaimana uh, cara memilih pasangan untuk bisa mendapatkan yang soleh dan soleh. Ini mungkin refleksi, tidak saja mungkin bagi yang menanya, tapi mungkin bagi orang-orang yang menyaksikan acara ini. Silakan Pak Jai. Uh, terima kasih kepada Kara Eldia Fadila Rasen Betul. dari Darul Fatah kita tidak usah jauh-jauh berbicara, hmm. kita kembali kepada hadis saja. Bagaimana cara mencari pasangan yang solehah hmm. atau yang soleh sehingga rumah tangga kita terbentuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah yang di dalamnya ada ridho Allah dan pernikahan kita adalah pernikahan yang barokah. Hmm. Nabi mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in. Hmm, sampai itu pakai? Wanita dinikahi karena adanya empat faktor. Hmm. Jadi karena empat faktor. Ibu-ibu juga perempuan bisa melihat cara itu. Karena Nabi yang nanya waktu itu laki-laki mungkin disampaikan tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena empat faktor. Apa Pertama, mhm lijamaliha cari wanita yang cantik mhm. ya itu yang pertama ibu boleh cari laki-laki yang ganteng tetapi cantik dan ganteng ini relatif betul bukan hanya cantik ganteng itu fisiknya tapi di luar itu yang lebih penting adalah cantik batiniahnya. Hmm. Akhlak dari situ. Akhlaknya. Hmm. Karena kata Nabi di lain hadis, Iza atakum man tardawnahu fi dinihi wa khuluqihi fatazawwijuhu. Kalau kamu sudah menemukan seseorang pasangan yang kamu seneng, kamu ridho, karena lihat agamanya, hmm atau karena akhlaknya pada zauju maka nikahilah dia hmm. gitu ya. jadi cantik ganteng relatif ya tergantung dari sisi mana kita memandangnya hmm. <laughs> tapi yang secara global dia adalah cantik dan ganteng akhlaknya hmm. jadi di jamaliha karena kecantikan sekarang ini bisa dirubah bisa dibuat maaf yang tidak mancung hmm. Ustaz. Ya, betul. Bisa dirubah ya. jadi mancung. Dioperasi sedikit gitu ya. ah, Hmm. Yang hitam bisa jadi putih. Yang maaf eh, kelihatannya sudah tua. Hmm. Bisa dirubah jadi apa? Hmm. Muda, apa itu disemir kembali rambutnya ya. atau pakai gigi palsu <laughs> gitu ya. Jadi kelihatannya jadi lebih muda gitu hmm. ya itu relatif semuanya tergantung dari sisi mana kita memandangnya mhm. di jama'ah liha. yang kedua lima liha boleh kita pilih kita lihat juga hartanya gitu kan di kalau ada seorang menikah dilihat oh ya alhamdulillah sudah bekerja paling tidak sudah memiliki harta karena uh, ada semacam ungkapan dalam satu masyarakat kalau kita belum nikah hmm. itu belum punya harta biasanya hmm. walaupun uang di tangan walaupun uang di tangan hmm. ya kadang-kadang sendok saja tidak mampu dia beli ya hmm. makanya jadi miskin juga itu ya. benar kata Allah ayakunu fuqara'a yughnihimullah karena kalian, kalau kalian miskin, fakir, Allah jadikan kaya nantinya. Hmm, okay. Yang tadinya tidak berbapak, dia nikah dengan seorang wanita, ada bapaknya, akhirnya punya bapak. Hmm. Yang tadi tidak punya saudara, banyak punya saudara. Kaya bukan hanya dalam harta. kelima dia. Oke. Okay. Yang ketiga? lina yang ketiga, sabiha hmm. Cari yang jelas keturunannya kalau orang sana bilang cari babat bebek bobotnya. Jadi ini Islam sudah mengajarkan demikian supaya kelihatan keturunannya siapa, anak siapa. Jangan sampai menikah tidak jelas anak siapa dia. Kalau nanti tidak jelas pernikahan anak siapa dia, atau di Monika siapa walinya kan berbicara tentang wali. Betul. Karena nanti kita uh, berbicara tentang wali. Karena sah dan tidaknya pernikahan itu juga tergantung dengan wali. Nah, jadi di sini kita uh, cari wanita atau laki-laki yang juga uh, dikenal nasabnya, keturunannya. Nggak mesti seorang bangsawan, anak pejabat atau anak kiai, tidak Ustaz. Mm-hmm. Siapapun asal jelas keturunannya. Nah, yang keempat, walidiniha. Ini. Ini agamanya. Kata Nabi lanjutannya, hmm. Faztar bisa din karibat tiada. Kalau pertama, kedua, ketiga tidak kita peroleh, hmm. ya hanya orang biasa, hartanya biasa, kemudian cantik menurut kita ya cantik gitu kan ya hmm. Nah, yang penting agamanya. Karena salah satu unsur kebahagiaan dalam rumah tangga jika suami istri ini sama arahnya, hmm. sama keyakinannya. Yeah. Karena itu dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan tentang ada seseorang yang tidak keyakinannya sama, hmm. Allah tidak katakan zaujah Hmm. Tadi Allah katakan imro'ah. Apa itu? Contohnya, masalum ro'ata nuhin wa ra'ata lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Perumpamaan wanita-wanita yang enggak baik. Seperti halnya istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh, Nabi Lut orang baik, tapi istrinya tidak baik. Makanya nggak dikatakan zaujah. Tetapi Nabi Adam dan Siti Hawa dengan tegas Allah katakan, Ya Adamus kun anta wa zaujukal jannah. Mhm. Ya Adam dan Hawa, kalian adalah pasangan suami istri. Mhm. Adam dan Hawa satu karena asbab nikah karena proses satu agama tadi ya. Baik pakai ada empat hal nih zaujah namanya tadi ya. Yeah. Sebelum kita lanjutkan tentang seperti apa eh, apa namanya wali yang apa namanya afdal awal yang baik ketika menikahkan anaknya setelah yang jeda ini. Pak Jai, Tepala bersama kami pemirsa, kita mungkin ingin mengetahui yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita ketika nikah itu diwalikan oleh orang lain atau wali hakim seperti apa hukumnya dalam Islam. Kami akan kembali setelah informasi yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang menuju pernikahan yang merokah bersama guru kita Bapak K. Haji Dr. Andes Soleh Ramli. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Baik-baik ya, kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua dari Bu Hajah Saidah ini tadi. Tentang um, ada pernikahan yang walinya itu diserahkan kepada orang lain kepada hakim misalnya atau kepada pihak lain. Padahal mungkin kondisinya itu bisa jadi orang tua yang uh, mempelai wanitanya itu masih ada. Atau mungkin pertanyaannya dalam kondisi apa wali itu bisa diwakilkan kepada pihak lain? Pakai silakan. Uh, terima kasih kepada penanya Ibu Saidah. Hmm. Uh, begini, pernikahan itu akan barokah apabila pernikahan itu lengkap syarat dan rukunnya. Hmm. Mungkin harus dijelaskan juga nih Pak ya. Kiai. <laughs> Kalau syaratnya harus ada mahar. Hmm. Mahar. Itu syarat ya? Syarat, hmm. mahar. Mas kawin. Mas kawin itu boleh nakhdan, boleh tunai, boleh juga hutang. Hmm. Ibu-ibu ada yang masih dihutang mas kawinnya mas suaminya. <laughs> riba Bapak wajib bayar loh. Kalau tidak dibayar, di akhirat dituntut sama istrinya sendiri. Allah katakan wa atun nisa nikhla. Berikan mas kawin kepada calon istrimu. Malah Nabi katakan kami selalu khataman min hadid berikan mas kawin istrimu itu walaupun seberat cincin dari istri. Gitu, ya. Karena dia akan sah nikah kalau ada syaratnya itu. Yang kedua, lengkap rukunnya. Nah, rukun nikah ini saya yakin bapak, ibu-ibu, barangkali pemirsa di rumah juga ada yang tidak hafal. Hmm. Dan tidak tahu bahkan sudah nikah dua atau tiga kali maaf ya itu uh, rukun nikah dia tidak tahu kan tidak tuh walaupun tidak tahu sah pernikahannya yang penting saat dia nikah rukun-rukun itu cukup seperti apa misalnya satu mm la nikah illa biwaliin. Mhm. pertama wali pernikahan itu harus ada wali bagi seorang wanita. Kalau bagi laki-laki, tidak perlu adanya wali. Jadi kalau dia berada di satu daerah, dia mau nikah, tidak perlu cari siapa? Wali. Nah yang perlu dicari walinya ini adalah si wanita. Di wali. Siapa wali itu? Wali itu ya yang paling utama, -huh. Hmm. paling abdol adalah orang tuanya bapaknya. Bapak kandung. Bukan bapak adopsi. Ya, maaf ya. Bukan juga bapak sambungan. Bapak yang ada hubungan darah dengan dia. Yang kedua, kalau seorang wanita mau nikah tidak ada walinya. Darah tidak ada dicari, tidak ada sanak wali, tidak ada dicari. Yaitu yang keduanya hakim. Maka KUA itulah ya kalau orang dulu nyebutnya naib nah, dialah yang bertindak menjadi hakim wali dalam masalah pernikahan itu uh, eh, Pak maaf saya ingin dalami sedikit tentang uh, uh, apa namanya ketika orang tuanya itu tidak ada karena lantaran meninggalkah atau karena lantaran memang sengaja nggak nggak nggak hmm. dicari gitu jadi seolah bisa mewakilkan hmm. kepada hakim bagai pertama harus cari dulu dan mustahil kalau anak ini nggak ada orang tuanya itu dia masalahnya nah. <laughs> jadi orang tuanya sudah meninggal. Okay. Tidak punya anak lagi kecuali perempuan tunggal satu. Dan bapak ini tidak punya saudara lagi. Harus hmm. dicari. Okay. Dicari lebih dulu. Tidak langsung kemudian dia hakim, dia berwakil kepada hakim. Hmm. Tidak demikian. Okay. Jadi wali itu urutan nasab yang paling abdul adalah orang tua. KUA tugasnya mencatat. Karena dalam pernikahan harus dicatat karena ini menyangkut kehidupan kita di dunia. Betul. Jadi tanpa dicatat nanti akan terjadi semeraut dalam ini, ya. Jadi perlu dicatat. Seperti yang dalam surat Indonesia, apa tubuh kita punya hutang aja harus dicatat, mm-hmm. ya. Termasuklah yang namanya pernikahan itu perlu dicatat. Kenapa? Karena nanti akan dikeluarkan buku akta nikah. Karena menyangkut juga dengan soal warisan dan sebagainya. Betul. Ya, itu panjanglah lah. Ya. Kemudian setelah adanya wali, kemudian syahidan. Apa ini syahidan? Dua orang saksi. Hmm. Laki-laki. Hmm. sangat panjang kalau kita bicara syaratnya itu wali bagaimana syarat eh, apa dua orang saksi itu bagaimana hmm. ini sangat panjang. Okay. Tidak mungkin dalam kesempatan ini kita bicarakan. Yang lomba saja dulu. lomba hmm. Dua orang saksi laki-laki. Yang ketiga ya adanya uh, dua orang saksi, wali, kemudian adanya pengantin. Hmm. Tuh. Pengantin berduanya ya? Iya. Ini laki perempuan ya? Laki perempuan. Gak bisa laki-laki sama laki ya? Ah. <laughs> atau mungkin laki dengan laki gitu nggak oh, bisa ya nggak bisa ah, nggak iya. ada hukumnya itu iya. hmm. ya kalau itu terjadi kembali lagi zaman Nabi Lot Nah, karena sekarang ada keinginan sebagian masyarakat kita ingin dibolehkan menikah laki dengan laki. Alhamdulillah, semana Alhamdulillah. -hmm. Kalau lebih dari demikian, dunia ini sudah hancur. Bencana makin banyak akan terjadi. Ya. diizinkan saja. Bencana sudah begitu banyak yang terjadi. Apalagi, Alhamdulillah, kalau ada orang yang mengizinkan dan membolehkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Hmm. Hancurlah dunia ini, kiamatlah dunia ini di calon pengantin laki, calon pengantin perempuan. Tepatnya eh, ijab kabul. Ijab yaitu merupakan penyerahan dari wali kabul penerimaan dari si calon suami. Nah kalau sudah lengkap syarat-syaratnya itu, maka pernikahan itu dikatakan pernikahan yang barokah menuju sakinah Uh rahmah Nah, urutan yang paling utama jadi wali itu adalah orang tua. Tadi kalau misalkan kondisinya orang tua tidak ada harus dicari saudara laki-laki yang akan menikah atau mungkin pamannya yang laki-laki dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. ya. Nah, mungkin pertanyaan sederhana Pak ya. bagaimana jika orang tua ada, bapak ada tapi kondisinya karena uh, kondisi beliau lemah karena sakit sehingga mungkin tidak mungkin dihadirkan ke tempat pernikahan atau mungkin saat itu mohon maaf sedang terkena uh, stroke misalkan tidak bisa ngomong apakah memang boleh diwakilkan Oke. Okay? Uh, dalam kondisi semacam itu boleh benar hmm. jangankan dia sakit yeah. sehat saja dia berwakil boleh oh kepada kalau... siapa ya kepada siapa yang dia kendaki yang diridoi hmm. oleh karena itu ketika dia berwakil dia katakan saya ridho saya ikhlas Bapak saya jadikan wakil saya untuk menikahkan putri saya. Hmm. Syarat itu harus ridho. Ya. Dengan siapa saja. Tidak mesti dengan KUA. Mungkin dengan ulama setempat. -huh. Hmm. Mungkin dengan orang yang dipandang. bahwa siapa, silahkan. Ya. Makanya di situ ada kalimat, saya ridho, saya ikhlas. -huh. Hmm. Nah, yang paling abdul orang tua. Kalau kondisi sakit, ya si petugas pencatat pernikahan itu harus datang kepada uh, orang yang sakit itu tanyakan dia mau nikahkan dirinya atau mau berwakil. Hmm. Nah kepada siapa dia mau berwakil? Nah, kalau memang orang tuanya sudah tidak bisa sama sekali hmm. bicara tidak bisa, yeah. gerak tidak bisa, Betul. sudah koma katakan begitu, ya dia nikah dengan diwakil dengan kakaknya atau saudaranya, hmm. dan seterusnya seterusnya. Baik, Bu Haja, mudah-mudahan terjawab pertanyaan. Pak Endi juga mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Mungkin saya akan melemparkan kembali pertanyaan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silahkan. Ya, silahkan Ibu, tolong sebutkan namanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Marhenisi dari Majelis Taklim Masjid Al Huda. Uh, mm-hmm. silahkan Bu. Eh, Pak Kiai, saya mau menanyakan bagaimana hukumnya nikah siri Mm-hmm. dan bagaimana menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Mm-hmm. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Satu lagi, Pak. Adakah yang ingin bertanya? Bapak-bapak mungkin? Oke, silahkan Pak. Tolong berdiri, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haji Saifuddin. Uh mm-hmm. -huh dari Majelis Taklim Darul Fatah Menteng Dalam. Silakan Pak Haji Safidin. Uh, eh, cukup menarik apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Uh-huh. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Salah satunya tadi udah <laughs> sudah didalui. uh, <laughs> itu tadi ya, mengenai Bu ya. pernikahan siri. Ya. Kemudian yang satu lagi saya ingin uh, menanyakan sekarang ini Eh, situasi dan kondisi zaman ini sudah begitu berubah mhm. ya pergaulan sudah begitu bebas antar laki dan perempuan mhm. nah akhirnya terjadi uh, satu peristiwa yang semua kita tidak menginginkan jadi sebelum menikah sudah ada perzinahan lah gitu ya. Ah, hmm, gitu. Okay. Sehingga hamil begitu. Hmm. Nah, kemudian pada saat hamil itu karena terpaksa langsung dinikahkan. Hmm. Nah, itu bagaimana hukumnya di dalam Islam? Apakah nikah itu uh, sah atau tidak? Baik. Ini yang dapat kami pertanyakan. Mudah-mudahan ada jawaban yang sangat memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Syafuddin, terima kasih atas pertanyaannya. Pakai pertanyaan luar biasa dua-duanya. Namun kita harus bersabar sejenak, Pak Kiai. Dan mana dimanapun Anda berada, tentu kita ingin mengetahui seperti apa kira-kira um, hukum dari nikah siri atau mungkin yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita orang hamil sebelum melalui sebuah proses pernikahan. yang kemana-mana, kami akan diberikan jawabannya oleh pakai setelah informasi yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Kita masih berbincang tentang menuju pernikahan yang barokah bersama Bapak Kiai Haji Dr. Andes Soleh Ramli. Dan kembali kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Baik Pak Kiai, kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang ketiga dari Ibu Marhainingsih tadi yang pertama bagaimana hukum nikah siri. Yang kedua, bagaimana mungkin uh, mewujudkan untuk menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, samara bahasa lain kita. Silahkan pakai. Berat sekali. <laughs> Pertanyaannya pendek pakai, nampaknya panjang jawaban. Dari Al-Huda ya. uh, dalam hal ini Islam mengatakan bahwasanya uh, eh, pernikahan punya syarat dan rukun. Mhm salah satu rukunnya adalah adanya dua orang saksi minimal. Betul. Minimal. Nah berarti pernikahan itu harus terang-terangan. Ya. Kalau siri itu diam-diam. Dengan bahasa lain lagi, pernikahan siri itu pernikahan yang tidak tercatat oleh eh, pemerintah kita melalui Departemen Agama dalam hal ini kantor urusan agama. Tapi di sisi tinjauan agama kita bukankah katanya itu sah-sah saja Pak Kiai? Sah, karena hmm. kalau sudah cukup syarat dan rukunnya. Betul. Hmm. hmm. Tetapi kita hidup di dunia. Ya. Kita hidup di dunia, ada peraturan-peraturan. Betul. Nanti untuk menunjukkan anak siapa ini. Hmm, oke, okay. tidak ada Lalu buktinya kalau ya. ada buktinya, hmm. apa yang harus dibuat buktinya? nanti mau buat paspor harus ada akte kelahiran. Betul. Akte kelahiran kalau tidak ada surat nikahnya, apa? Jadi e, dalam hal ini itu peraturan pemerintah, peraturan yang bagus untuk kita juga. Betul. Dan saya kira tidak bertentangan dengan Islam peraturan itu. Mm-hmm. Malah Nabi katakan begini, A'linun nikah fil masajid. Wadribu alaiha bidufu. Umumkan pernikahanmu di masjid. Hmm. Berarti harus terang-terangan. Ya. Selama ini praktek yang namanya nikah kiri itu bu, kan dia diam-diam. Syaratnya cuma sekedar syarat dan rukunnya saja, hmm. sekian saja. Hmm. Tapi nggak diketahui banyak orang sah pernikahannya. Hmm. Tetapi dilihat dari sudut pandang pemerintahan kita, uh, dia tidak mengikuti peraturan-peraturan dari program pemerintah. Sedangkan kita ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Begitu. Baik. Karena itu menyangkut juga kemaslahatan dari rumah tangga orang eh, itu sendiri. Ya, termasuk satu saat uh, pembagian warisannya. Kalau misalnya dia istri tersalah sekian, kemudian tidak tercatat ketika dia nuntut lalu dibawa ke pengadilan pengadilan akan menanyakan mana buktinya bahwa ibu adalah istri dari si A yang meninggal dunia. Mm-hmm. Nah, salah satu buktinya adalah akte nikah atau surat nikah. Yeah. Itu saya kira sah-sah saja, tapi kita tidak belum mengikuti peraturan pemerintah dengan undang-undang per, uh, catatan pernikahan itu. Mm-hmm. Kemudian yang kedua membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Pertama mengikuti perintah Allah dan Rasulnya dengan nikah tak cukup syarat dan rukunnya. Kemudian suami dan istri harus saling mengetahui siapa dirinya. Nah, kata Nabi, untuk terciptanya rumah tangga sakinah mawaddah, pertama, punya suami, suami yang soleh. Atau punya istri, istri yang solehah. Istri yang soleh dan solehah, masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya. Kedua, suami istri khulatohu sahihin, berjauh bercampur sama orang-orang yang baik. Artinya orangnya orang bermasyarakat, hmm. bukan orang yang eh, mengurung diri saja di rumah. Dia bergaul dengan masyarakat lingkungannya. Banyak organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada dalam lingkungannya. Hmm. Ketiga, ayakuna auladu abror. Punya anak, alhamdulillah, anak-anak yang baik-baik. Di satu rumah tangga, anak anak baik-baik, Alhamdulillah rumah tangga itu tidak akan terjadi kebahagiaan. Mm-hmm. Dan yang keempat, ayakuna rizquhu fi baladi. Rizki yang Allah anugerahkan itu ada di negerinya sendiri. Hmm, kalau, dia nikah, hmm. suaminya kerja di negara lain hmm. yang pulangnya tiga tahun sekali, hmm. jadi kebahagiaan tidak ada, hmm. tidak ada. Kalaupun tiap bulan dikirimkan uang, Subhanallah. Itu. Oke, oke, oke. Ah. Hmm. Kemudian pertanyaan berikutnya. Oke. Okay. Itu uh, Bu Marhening sih tadi ya, mudah terjawab. Kemudian Pak Haji Syafuddin tadi tentang uh, bagaimana hukumnya anak yang dinikahkan ketika kondisinya sudah hamil. Bagaimana hukum pernikahan itu? Dan ini karena banyak terjadi di tengah masyarakat kita saat ini. Uh, sebelumnya kita ingatkan bahwa dalam Islam tidak ada istilah kata pacaran karena kalau pacaran itu konotasinya kepada hal yang negatif betul yang ada hanya ta'aruf inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ada ta'aruf ya boleh saja ta'aruf perkenalan gitu perkenalan ya hmm. ya baik uh, pribadi masing-masing ataupun melalui keluarga masing-masing ya nah kemudian Allah ingatkan juga akibat pergaulan itu terjadi yang namanya zina. Allah ingatkan, wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisatau wa sa'a sabila. La taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Mendekati saja mendekati tidak boleh. saja tidak boleh. Apalagi melakukannya. Apalagi ya? melakukan zina, uzubillah. Hmm. Apa itu mendekati zina? damatul zina. Pendahuluan. Ya, yang namanya pacaran, yang mesra-mesraan sebelum terjadinya pernikahan itu mukadimahnya itu makanya dalam Islam tidak ada yang namanya pacaran Baik. yang adanya perkenalan itu saya garis bawahi Pak Kiai nanti kita akan lanjutkan silakan Pak Kiai <laughs> kemudian kalau seseorang karena terpaksa hmm. karena terpaksa dia sudah apa melakukan hubungan di luar pernikahan hubungan itu membuahkan hasil kemudian dia menikah, maka pernikahannya sah. Pernikahannya sah. Nah, tinggal status anaknya yang nanti dibicarakan panjang sekali nih Ustaz. Hmm. Tidak mungkin cukup uh, dalam satu desain yang sekian jam ini. Karena ini sangat luas dan sangat uh, apa namanya banyak terjadi dalam masyarakat yang memang masyarakat kita belum banyak tahu. Masya Allah. Karena itulah perlu kita hadir perlu kita hadir di majelis taklim sampai Nabi katakan iza marartum bil jannah farta'u kalau anda lewat di majelis taklim mampirlah kenapa dengan begitu akan memperoleh ilmu pengetahuan hmm. baik Pak Haji saya boleh mudah-mudahan terjawab pertanyaannya ya Pak baik Pak waktu kita hanya tinggal sekitar 4 menit nih yang terakhir ada pertanyaan yang saya ingin dalami lebih jauh kita uh, sering sekali menyaksikan uh, para saudara-saudara kita yang notabene dalam catatan uh, mereka publik figur uh, menikah di tanah suci misalkan disaksikan oleh Ka'bah dan lain sebagainya tapi ujung-ujung kembali ke bisa cerai diumumkan perceraiannya lagi uh, diumbar apa namanya perseteruannya apakah uh, adakah sesuatu di balik ini Pak Kiai atau memang nikah seperti itu seperti apa hukumnya Pak Kiai hmm. baik terima kasih <clears throat> sebetulnya pernikahan itu di mana saja dibolehkan. Hmm. Tidak mesti di depan Ka'bah. Ya. Mungkin ada orang yang sementara mau nikah di depan Ka'bah dianggap supaya lebih harmonis nanti hubungannya lebih baik lagi menjadi orang-orang baik. Sebetulnya hal itu belum merupakan satu jaminan. Hmm. Kalau itu tidak dilaksanakan di sana ya boleh-boleh saja. Ya siapa tahu hikmah dengan itu terjadi kebaikan apa yang didambakan. Hmm. Namun, namun tidak mustahil kadang-kadang terjadi uh, yang dikatakan oleh tadi. Ya. Kenapa? Karena mereka sendiri menikah dengan hawa nafsunya. Hmm. Kemudian belum begitu banyak mendalami ajaran agamanya terutama ya kalau dia muslim ya muslim mm-hmm. kalau saja dia muslim nikah kemudian dia tahu serat rukunnya membina rumah tangga bagaimana kewajibannya bagaimana haknya baik istri maupun suami maka insya Allah yang namanya perceraian yang sangat dibenci oleh Nabi tapi halal itu tidak akan terjadi Abu halal ya indallahi at-talaq pekerjaan yang halal dikerjakan tapi dibenci oleh agama itulah talak cerai. Baik, pakai pertanyaan saya yang terakhir. Memenuhi undangan saudara kita itu merupakan hukumnya wajib, pakai. Namun manakala ada sebuah pernikahan iya, yang di dalamnya diisi dengan sesuatu yang uh, mungkin sebagian orang yang mengira bahwa itu maksiat, ada orkes dangdutan, joget-joget, uh, yang wanita mengumbar aurat, wajibkah kita hadir di pernikahan itu, pakai? Hmm, jadi pernikahan itu undangan pernikahan, undangan walima atau pernikahan. Karena ada undangan pernikahan, ada undangan walima. Betul, betul. Walima hanya boleh uh, Kalau ya, walima kan tidak wajib. Ya. Boleh datang, boleh tidak. Ya. Kan gitu. Kadang-kadang dalam masyarakat lebih beratnya kepada walimanya. Ya, betul. Sebenarnya kepada pernikahan yang wajib itu. Hmm, ya. Okay. Nah, ketika kita datang ke sana ada sesuatu yang tidak kita inginkan kita memang orang itu orang yang kita cintai dekat sama kita kita datang ada semacam itu kita kan bisa mencegah diri kita hmm. tidak memandang